mudah-mudahan di tempat yang mulia dan berkah ini Allah berkenan menerima niat, keinginan, dan perasaan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Materi pengkajian zuhur ini akhlak yang saya membawa dua surat masing-masing dua ayat بسم الله الرحمن الرحيم لها تعالى من هاتولا وأسخلين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سورة الملوك آيات 102 tabarakalladzi tabarak maha suci Allah alladzi zat yang Allah itu biar ini tangan Allah al-mulku kekuasaan kerajaan wa dan Allah itu ala kulli terhadap segala sesuatu ala kulli syai'in qadirun maha kuasa Allah yang di tangan yang memiliki, memegang, menguasai kekuasaan dan kerajaan. Bukan hanya menguasai, bukan hanya memegang, tapi wa huwa ala kulli syai'in Allah adalah zat yang atas segala sesuatu maha berkuasa. Alladhi Allah zat yang Walakul mauta yang telah menciptakan kematian. Wal hayata dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum li untuk yabluwa untuk menguji kum kalian semua ayyukum mana di antara kalian ahsanu amalan yang paling baik amalnya wa huwal azizul ghafur dia Allah zat yang maha perkasa dan mulia. Al-Ghafur yang selalu memberikan ampunan kepada kita. Manusia hidup di alam dunia ini sama Allah diciptakan maunya Allah bukan maunya kita. Allah yang mau kita ada di dunia ini. Jadi tidak ada hak kita mengatakan kenapa aku diciptakan oleh Allah padahal aku tidak mau. Bukan begitu ngomong bukan begitu perasaannya. Tapi kita harus mensyukuri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mengerti. Allah yang Maha Kuasa memegang seluruh kekuasaan dan kerajaan. Allah yang menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan. Hidup dan mati, mati dan hidup, ini adalah hak buat semua orang. Tidak ada orang yang hidup terus. Jangankan manusia biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga meninggal. Tapi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sekarangnya, Insya Allah nanti akan turun kembali dan setelah itu baru meninggal. Kemudian para nabi seluruhnya dari Nabi Adam. Tidak ada nabi yang hidup terus dan tidak mati. Untuk Allah, untuk apa Allah ciptakan kehidupan dan kematian? Lihat dua kum untuk menguji kalian. Ayyukum mana di antara kalian ahsanu amala yang terbaik amalan-amalannya. Nah, ahsanu amala ini adalah akhlak. Akhlak yang baik, ibadah yang baik. Allah membuat semua ini untuk mencapai target menjadi orang yang takwa dan mempunyai akhlak yang baik. Salah sunnah, puasa sunnah, wirida, tahajud, itu semua adalah paket dari Allah Subhanahu wa taala untuk membina. Kita rasakan kalau kita tidak salah. Kalau kita salah satu, satu hari hanya satu kali saja. Sejauh mana pembinaan yang akan kita rasakan untuk diri sendiri. Andai kata puasa hanya satu tahun sekali bulan puasa saja. Tidak ada puasa Senin Kemis, tidak ada puasa ayam bulbit, malam 13, 14, 15, yaitu hari-hari bulan purnama. Puasa Nabi Daud, dan buah ada lagi puasa-puasa yang lainnya. Banyak sekali. Ini semua adalah metodologi yang Allah buat untuk kita menjadi orang yang berakhlak dan baik. Itu adalah ayyukum ahsan amala. Di mana antara kalian semua yang paling baik amal. Tanpa dasar iman kepada Gusti Allah, mengerti tentang kekuasaan, mengerti tentang kerajaan, mengerti tentang kematian, paham tentang kehidupan, mengerti tentang amal baik dan amal buruk itu sama Allah huwal azizul ghafur Allah yang maha perkasa Allah yang maha gagah perkasa dan mulia dan maha pengampun semua dosa itu artinya dan sedikit tafsirnya sambungkan dengan ayat berikutnya Ahasibat nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa ulad yuftanun Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allah fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al ayat 2 dan 3. Ahasiba, apakah hasiba punya anggapan, menganggap, punya sangkaan, anasu masyarakat, ayut roku akan ditinggalkan begitu saja sama Allah akan dibiarkan begitu saja sama Allah. Ayyakumu setelah dia mengatakan, amanna aku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa um tanun, kemudian mereka tidak akan pernah diuji sama Allah, tidak akan pernah dicoba sama Allah SWT, tidak akan pernah diberikan fitnah-fitnah. Kita itu cobaan. Cobaan-cobaan oleh Allah. Walakot fatanna wa'dan. lakot sungguh fatanna kami sudah menguji kami sudah mencoba alladzina min qablihim orang-orang yang hidup sebelum mereka falaya'lamannallahu fa makahla sungguh ya'lamannallahu pasti Allah subhanahu wa ta'ala tahu Allahu alladzina orang-orang sodaku yang benar imannya yang benar iktikadnya yang benar akidahnya wala ya'lamannal kadzibin dan pasti Allah akan tahu dan Allah akan mengerti siapa di antara mereka yang dusta imannya. Kita lihat tadi ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik amalnya? Mencapai derajat memiliki amal yang baik melalui iman. Apakah setelah beriman kita aman? Tidak akan diuji? Diuji sama Allah. Kebenaran iman kita itu benar tidak? Ada orang yang punya anggapan bahwa setelah sholat, baik tahajud, baik ngaji, baik. Kemudian, tiap hari dia berbuat baik. Beriman kepada Allah. Kemudian dia pada satu hari dicoba sama Allah. Coba sama Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dengan coba, Tidak bisa, tidak harus dicoba. Tidak ada nabi yang tidak dicoba. Tidak ada manusia yang soleh yang tidak dicoba. Kita juga dicoba. Dan hidup dengan cobaan ini adalah merupakan satu hal yang baik, besar sekali hikmahnya buat kita. Tanpa cobaan kita tidak akan pernah mengerti kelemahan kita. Jadi begitu kita dicoba sama Allah, timbul perasaan kita kesal, Kenapa sih Allah banyak nyoba kita? Karena Allah pasti tahu kalau kita gak kuat mencoba sama Allah. Allah maha tahu bahwa kita gak akan kuat, tapi Allah coba. Nah, ya. Sebab kita belum nyambung itu iman. Kalau orang yang sudah beriman, dia akan kerjanya sama Allahnya, semuanya hak Allah. Kita tidak punya apa-apa. Hidup saja kita betul-betul ini merupakan karunia rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umpamanya kita mau berpikir, mau berpikir nih, Sedikit saja kita dicabut sama Allah. Rasa korek. Bapak-bapak mungkin pernah merasakan pada satu hari lagi duduk, lagi berjalan, lagi duduk, tiba-tiba lutut ini seperti lepas gitu. Mau jatuh kita. Astagfirullahaladzim. Kemudian banyak sudah hanya sedikit saja, hanya sedikit saja kesalahannya yang sedikit saja, tapi fatal efeknya. Di semua tidak bisa lepas dari kita untuk supaya kita lebih dekat dengan Insya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak dicoba dan tidak ada orang yang tidak diuji. Dan ujian ini adalah untuk meningkatkan iman dan Islam kita. Tanpa cobaan tidak ada nilai. Nah, sekarang Allah bilang bahwa orang-orang yang dipilih dibuat yang diciptakan sama Allah mengerti tentang kematian, mengerti tentang kehidupan, untuk Allah mencoba kalian mana yang paling baik amalnya. Di ayat ini Allah bilang, apakah kalau kita sudah mengatakan beriman, sudah sholat, sudah ngaji, sudah zakat, sudah sedekah, sudah baca Quran, sudah tahajud, sudah menghindarkan semuanya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, kemudian kita tidak akan dicoba sama Allah? Jadi kita harus tahu bahwa cobaan itu perlu sekali. Begitu kita dicoba sama Allah, timbul perasaan diri. Saya sholat, saya ngaji saya zakat saya sedekah dan selama ini semua kok Allah mencoba saya seperti ini lihat ya. orang yang beriman orang yang sudah berimannya semakin dekat dengan uji Allah semakin tidak mampu dengan ujian ini tidak bisa dia membuat solusi lain kecuali dia kembali kepada Gusti Allah dan dia minta kepada Gusti Allah semakin meratap, semakin dekat, semakin sujud kepada Allah. Sebab apa? Dia merasa dipanggil sama Allah dan dia merasa diperingati oleh Allah SWT dengan ujian-ujian tadi. Sejauh mana ikhlasnya orang tadi? Kita tanya sekarang. Ketika kita diuji oleh Allah, ada ujian rumah tangga. Ujian rumah tangga bukan hanya ekonomi, tapi merasa di sini ada perasaan sudah jenuh sama istri yang ini. Sudah dingin rasanya. Ini, ini cobaan dari Allah. Kita tanya sama diri kita sendiri. Dan jawabannya ada di dalam Basiro. Sudah kita lihat, sudah kita pelajari Basiro. Tanya, ada apa ini? Betul bosan? Atau sudah senang dengan yang lain? Sebab melihat yang baru, yang ini sudah tidak menarik lagi dan tidak ada selera lagi dan untuk kita dari, dari kita untuk dia. Nah ini cobaan rumah tangga. Perempuan juga sama begitu, istri kita juga sama. Anak, semua dicoba. Untuk kita yang punya anak, punya keluarga, punya istri, punya mertua, punya orang tua, punya adik, punya tetangga. Semua kehidupan ini diuji oleh Allah Subhanahu taala. Sejauh mana peranan iman bisa membuat stabil terhadap segala macam ujian sehingga kita tetap stabil dan tidak berubah. Sebab kita tahu bahwa perjalanan hidup ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ayyukum ahsan wa Di mana? Mana orangnya yang paling baik amalnya? Paling baik amalnya bukan kata tetangga, bukan kata ustaz, bukan kata ulama, bukan kata yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inni narzuqukum wa iyaya fattaqun." Urusan rezeki kamu tidak usah dipikirkan. Aku yang memberikan rezeki pada kalian. Wa iya, wa iya ya Tugasmu hanya takwa saja pada diriku. Nah, di dalam pengabdian kepada Insya Allah ini, kita mencari amalan yang paling baik. Tapi bukan berarti kita bebas dari uji. Nah, ujian-ujian ini adalah untuk menentukan amal kita benar atau tidak. Nah, inilah akhlak yang selama ini dianggap sama sementara orang kalau sudah ngaji selesai kalau sudah tahajud selesai kalau sudah meninggalkan perbuatan maksiat selesai tidak ada ujian lain oh tidak dia baik tidak pernah dengan perempuan yang lain tidak pernah dia nyeleweng tidak pernah dia selingkuh apa kuat dia ketika ada perempuan yang cantik datang sama dia dari mulai dia ngobrol sampai dia ajak makan sampai dia jalan-jalan sampai dia santai mampu dia mempertahankan imannya. Padahal dorongan biologis, pemenuhan seksual tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Sejauh mana iman bisa membentengi, sejauh mana iman bisa menahan diri kita sehingga kita tidak pernah mau. Lain orang laki-laki diajak atau perempuan diajak seorang laki-laki ganteng, tapi dia tidak ingin. Lain itu nilainya, tidak ingin sebel saya sama dia. Lain lagi, ini enggak. Tertarik, senang, merangsang, selera, ada kesempatan, ada kemauan, dan ada uangnya lagi. Bisa melakukan itu semua. Sejauh mana peranan iman? Yang paling besar, yang paling baik. Selain dari itu. Contoh, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tidak ada manusia sesempurna gantengnya, seksualnya, Wadahnya luar biasa. Usia beliau kira-kira sekitar bangsa hampir menjelang 17. Ketemu dengan seorang perempuan yang paling cantik. Namanya Siti Julaiho. Siti Julaiho ini adalah ratu kecantikan Mesir yang dipersembahkan kepada seorang gubernur namanya Kitfir. Kitfir ganteng, gagah, menarik, Dilihat sepintas jaksa. Barangkali juleha. Tapi setelah dia rumah tangga, serumah dengan dia, terasa bahwa Khidir ini memiliki kelainan. Ternyata kecil ini seorang yang ini, artinya impoten. Bahasa Melayu bilang masih ujung. Tidak ada gairah, dan dia tertarik. Tiap hari tidur, Berdua. Tidak pernah. Apa melulu, apa musab-musab, apa. Tidak ada. Sedangkan dia membutuhkan itu. Menunggu. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Pada satu hari datang orang bawa Nabi Yusuf dijual kepada Kisir. Dibeli kepada Kisir. Kata Kisir, saya merasa bahwa saya tidak bisa memberikan keturunan pada istri saya Julaiha. Mudah-mudahan anak ini akan saya angkat adopsi sebagai anak saya dan nanti Julaiha yang mulutnya Pulang ke rumah. Mi, coba ini. Urus sama Umi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jadikan dia sebagai anak angkat. Nabi Yusuf dia dan dididik sama Nabi Yakub yang begitu hebat Tiap hari dididik begitu dalam Al-Quran, pendidik-pendidik kepada anaknya. Begitu obrolan aku kepada anaknya, pendidik. Terus menasehati, dibimbing, didewasakan, diajar. Ini Al-Quran ini pendidik anak. Dekat seperti sahabat, dekat seperti adik kakak, dekat seperti guru dan murid. Tapi dia adalah ayah, dan dia juga nabi. Ngomong pada satu hari, lebih Yusuf kepada ayahnya ya abadi inni ra'aytu ahada kau kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidi maka pada tadi saya mimpi melihat uh, bulan melihat matahari dan melihat sebelas bintang sujud sama saya bulan bintang matahari, sujud sama saya. Kata Nabi Yakubus. Ya, jangan cerita sama semua orang ya. Diam. Kamu bakal menjadi orang hebat. Kamu bakal menjadi pemimpin dunia. Kamu bakal menjadi orang yang mempesona dunia. Itu mimpinya. Beberapa hari kemudian dipercaya sama saudara-saudaranya. Dijebloskan ke sumur. Nabi Yusuf diam saja ada apa ini yang begini? Dididik sama ayah, apa saja yang terjadi, terjadilah. Tapi diri tidak akan pernah lepas dengan diri Allah. Ujian seberat apapun, cobaan sebesar apapun, tidak akan pernah berkisah sejari dan tidak pernah mundur setapak. Tetap di jalan mencari ridho Allah SWT. Begitu dididik sama Nabi aku. Sekarang ditangkap seorang, dijual kepada istri. Sok polos, tidak ada siap kabul tidak ada niat begini. Saya impoten, mudah-mudahan anak ini jadi penguat istri saya. Tidak ada. Tidak ada begitu. Saya tidak mampu memberikan keturunan suami saya impoten. Mudah-mudahan anak ini jadi anak-anak saya dikasih sama Juleha. Dengan penuh kepercayaan tidak akan terjadi perbuatan yang tidak-tidak. Ternyata manusia adalah manusia. Si Juleha tertarik banget sama Yusuf. Terus digoda tiap hari digoda terus Nabi Yusuf tidak tahu sebab belum pernah terjadi peristiwa ini ketika dididik sama ayahnya nggak pernah ada cerita begini bapaknya cerita bahwa nanti ada e, perempuan yang ngejar-ngejar kamu kamu diminta supaya jadi manusia. kalau zaman sekarang mungkin namanya itu tanda gilang begitu pada waktu itu belum pusing, belum belum kenal tante gilang pada waktu itu mungkin kata-kata tante juga belum ada sama Nabi Yusuf itu. Nah, kemudian akhirnya diajak terus, diajak terus. Pada satu hari dipanggil Yusuf sini, polos, nggak ada pikiran apa-apa. Dikunci pintunya sama Siti Juleha. Sini, Siti Juleha sudah pakai pakaian yang transparan, kelihatan semuanya. Pakai tutup coba. Pemuda umur 17 tahun lihat seperti itu, tahu lihat kira-kira. Rojotan tanya. Apa kata Siti Juleha? sini. Terus di sebelah tempat tidurnya di pojok ada patung. Patung dewa. Dibuka selendangnya, ditutup patung dewa. Kata Siti Juleha ngomong kepada Dwi Yusuf, supaya jangan lihat. Kan. Ditutup. <laughs> Lalu kan kalau kelihatan sama itu. Di Quran dikatakan, Salam hamma biha wa ammat bihi. Ketika sampai keinginan Nah, Siti Julaiha ya, rangsang sama Yusuf. Dan Yusuf rangsang, ingat, terang Ini cerita Al-Quran, bukan cerita Kabul. Salah orang yang mengatakan kitab suci tercabul adalah Al-Quran, itu bukan. Yang ngomong itu yakin orang gila itu. Yakin orang gila itu bawa rumah sakit dan syuting di kepalanya. Dia katakan, ini ini cerita. Nah, menceritakan dan beri bukan Kabul, bukan ketika justru kalau tidak begitu aneh kita oh pantas Nabi Yusuf tidak tertarik sama Siti Juleha itu wah itu kecantikan remaja menjelang usia 17 tahun aduh itu kalau sekarang ABG kan anak baru gila begitu nah, kemudian sekarang begitu Nabi Yusuf terangsang sama Siti Juleha Siti Juleha sudah terangsang sama Nabi Yusuf laula ro'a bulhana rabbihi Kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat burhana rabbihi wajah ayahnya. Kelihatan dia. Sebab dirahatin ayahnya. Tiap hari ketemu. Cuk, begini. Cuk, begini. Kelihatan. Pas kegagalan nasihatan. Harus lurus, harus baik, harus jangan kiamat. Dinasihatan. Begitu dia terangsang, kelihatan wajah ayahnya. Sedang menasihati dia lari Nabi Yusuf. Lihat, Nabi Yusuf sudah terima. Ingin pemenuhan terhadap dorongan biologisnya. Situ Jereha sudah siap diperkuasa oleh Yusuf. Nabi Yusuf lari keluar. Lari keluar. Pintu dikunci. Habis nah, itu Jereha sudah ikut Wah sudah tinggal berjalan acaranya dikejar, ditarik itu sobek baju belakangnya. Coba tuh ya. Kenapa baru sobek? Begitu emosionalnya Zulaikha sebab dorongan biologisnya sudah original urusan kita. Kau ini sudah berapa lama belum pernah ditentu Kenapa? Ya tidak ada apa-apanya orang dibuat kan. Boleh boleh apain? tentu apa-apa nggak ada. Udah nggak ada apa-apanya. Begitu diri buka, begitu mau keluar kisir pulang coba kisir pulang gubernur itu pulang eh ada apa nah, perempuan eh, di dunia sampai hari ini perempuan begitu maaf ibu ibu ya kata dia kisir pak apa hukumannya untuk anak kurang ajar seperti ini begitu ngomongnya coba dia yang ngajak dia yang untuk apa nih hukumannya Nah, ini ceritanya masih panjang. Sudah selesai bulan ini ceritanya kalau ceritanya banyak gitu Begitu tuh. Tapi itu jadi kan lihat sekarang. Nabi Yusuf, Nabi dicoba. dia dari mana? Ya kalau dari akhlak sudah paling baik. Sekarang dicoba melalui perempuan. Lihat Nabi Yusuf. Terang-terang. Nabi Yusuf. Tapi dia bisa mengendalikan sebab laulah ro'a burhana rombihi. Kalau dia tidak melihat Burhana Rabbi. Dalil dari Allah, tapi di tafsir diterangkan bahwa Laula Burhana Rabbi di sini artinya adalah wajah ayat. Sadar Nabi Yusuf kamu kembali dan akhirnya diputuskan bahwa Nabi Yusuf harus penjara Kata Nabi Yusuf, penjara buat saya lebih baik daripada saya di luar harus maksiat dengan Julai. Begitu. Iya. Lihat, Nabi yang begitu hebatnya dicoba. Apalagi kita yang tidak ada apa-apa cobaan-cobaan di kantor dengan teman, dengan tetangga, dengan mertua, dengan besan, dengan bekas teman, dengan istri di rumah. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, Inna ajwajakum wa abna'akum wa auladakum fitnatun. Eh, aduun laku, kata Al-Quran. Ingat, istrimu, anak-anakmu, semuanya itu adalah musuhmu. Al-Quran yang bilang begitu. Boleh lihat surat atau kubun ayat 10. Anakmu, istrimu, atau kalau perempuan, suamimu, itu adalah musuhmu. lu hindarkan. Jangan sampai jadi permusuhan. Nah, kita lihat sekarang di Tiap hari berantem saya itu. Tiap hari berantem sama suami. Tiap hari ini musuh masih dari suaminya. Suaminya tiap paling ngoceh, ceritain itu Atau ada perempuan yang rada-rada eh, mungkin bisa direomong. Sebetulnya saya di rumah sudah betul-betul mumet di rumah ini. Sebab ini isi. Nanti perempuan yang mendengar ocehan laki-laki di situ, ingat. Ingat belum? Kamu juga kalau jadi istrinya bakal digituin sama laki-laki ini harus gitu Harus. Gitu. Dan laki-laki juga sama-sama. Kalau perempuan jadi gelekin suaminya, ingat. Nah ini, ini kalau jadi istri saya juga pasti begini mulutnya nih. Aman itu semuanya tidak akan terganggu dan tidak akan pernah rusak. Jadi Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk mencari amalan orang yang paling baik dari antara kita. Amal kita yang dipersembahkan kepada Gusti Allah. Kemudian dalam kehidupan iman bagaimanapun juga, ibadah bagaimanapun juga tidak akan lepas dari ujian. Yang paling penting adalah bagaimana caranya keluar dari solusi ujian tadi menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang paling mulia. Tidak ada kehidupan tanpa ujian. Setelah saya setua ini merasakan bahwa seluruh ujian yang pernah saya hadapi, nama baik, tetangga, harta, ibu, ayah, semua pernah. Setelah sekarang direnungkan, benar. Kalau tidak diuji, saya tidak akan bisa seperti ini. Jadi coba renungkan semuanya dan dekatkan diri kita kepada Gusti Allah melalui ini. Ah, itulah gunanya akhlakul karimah, akhlak yang baik yang ditempat tiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir e, eh, dua per tiga Al-Quran isinya tentang bimbingan akhlak. Kalau hukum hanya sekitar bangsa 500 ayat saja. Ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran yang 6.660 ayat itu sekian sekian itu. Kalau dua per tiganya itu sekitar bimbingan untuk mencapai kepada akhlak yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sangat-sangat amat singkat ini Allah berikan topik hidayah kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan sisa-sisa hayat kita dengan berbagai ujian dan cobaan selalu kita mendapatkan kemenangan dari Allah dan mendapat ridhonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum pulang saya ini silahkan nanti ada tulisan dari topik Ismail judulnya Tuhan sembilan cm. Silahkan di Eh, baca dan boleh Bapak Pungli lagi bagi-bagi sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berdoa kita kita ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika ya Allah bi karamat wal barakat Masjid Baitul Ihsan. Allahumma ij'alna minas sholihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma rzuqna khuluqan hasanan. Allahumma rzuqna akhlaqal karimah. Allahumma dina ila siratikal mustaqim. Allah اللهم ارفع درجاتنا اللهم حسن مقاصدنا اللهم بعدنا يا الله من الشر والمعصية كما بعدت بين المغرب والمشرق من الدعاء منك الإجابة فاستجب دعانا يا الله يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله